wal amnu wal iyatu yankulani an millatil islami. Perasaan aman dari siksa Allah dan asaan dari rahmat Allah ini bisa mengeluarkan seorang hamba dari agama Islam. Wasabil haqi bainahuma li ahli kiblati. Adapun jalan kebenaran di antara keduanya itu adalah jalannya kaum muslimin. Kemudian poin berikutnya 61 wala yakhrujul abdu minal iman illa bijuhudi ma adkhalahu fi. Tidaklah seorang hamba keluar dari keimanan kecuali karena pendustaannya yang memasukkan dia ke dalam kekufuran. Yang ke-62 wal iman wal bil lisani Dan keimanan kata Imam As-Sahawi rahimahullah adalah mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Untuk poin yang ke-62 ini akan disebutkan kesalahan Imam Tahawi dalam masalah ini. Jadi untuk poin yang ke-62 ini, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah tergelincir atau beliau dalam keadaan salah ataupun khilaf. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarahnya. Kita baca syarahnya. Kata Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala, "Innal amna min makrillah wal ya'sa min rahmatillah yanqulani an millatil Islam." Perasaan aman dari makar Allah, dari siksa Allah dan keterputus asaan dari rahmat Allah ini bisa mengeluarkan seorang hamba dari agama al-Islam. Ini perlu diperinci penjelasannya. Yang pertama bukan berarti keluar dari Islam orang itu murtad kalau dia merasa aman dari sisa Allah ataupun dia ketika putus asa bisa kafir. Ini dilihat permasalahannya. Kalau orang itu tidak lagi percaya dengan azab Allah, dengan siksa Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berbuat dosa dan maksiat, ini bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tersebut meremehkan masalah dosa dan sebagainya, orang ini adalah orang yang asli, berbuat kemaksiatan namun tidak sampai kepada keluar dari al-Islam. Demikian pula seseorang yang putus asa dari rahmat Allah sampai mungkin dia bunuh diri maka ulama al-sunnah mengatakan orang itu tidak keluar dari Islam. Dalam artian dia masih berbuat kemaksiatan yang dibawa kekufuran. Adapun kalau dia putus asa kemudian dia murtad dari agama Allah, nah ini jelas dia keluar dari al-Islam. Kalau ta'ala Allah berfirman, "Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Sesungguhnya tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ini merupakan cirinya orang kafir, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin atau mukminah, mereka selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah sangat sangat amat luas. Maka tidak selayaknya bagi seorang hamba untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia banyak berbuat dosa, ingat bahwasanya Allah Ghafur Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang berlumuran dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Inna wal ghafur rahim. Dan dia maha ghafur, maha pengampun dan maha penyayang. Bagaimanapun dosa manusia, itu selama dia bertobat kepada Allah, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima tobatnya. Kata para ulama, man taba taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, Allah akan menerima tobatnya. Ini adalah suatu yang harus diakui oleh para hamba bahwasanya kita semuanya tidak ada yang luput daripada dosa dan maksiat maka kewajiban kita harus selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala apalagi ketika seorang hamba dalam keadaan sakatul maut atau dalam keadaan sakit yang sangat parah misalnya selain dia terus mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwasanya arroja perasaan berharap itu lebih diutamakan ketika orang itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan orang itu betul-betul mau menghampiri kematian. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam hadis kudsi Allah berfirman, "Ana indah husnil dhani abdi Aku sesuai dengan baik sangkanya seorang hamba kepada Semakin dia berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya Allah akan mengampuninya, Allah akan merahmatinya, insya Allah semua itu akan diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin selalu mengharapkan rahmat dari Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, ciri mereka adalah selalu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi bukan berarti kalau orang itu putus asa kemudian misalnya bunuh diri lalu kita katakan kafir ya tidak. Namun ini merupakan salah satu ciri kekufuran ciri orang-orang yang kafir. Karena kaidahnya kata para ulama, cabang keimanan tidak selalu menunjukkan orang itu sempurna imannya Demikian pula cabang kekufuran ketika dilakukan bukan berarti orang itu apa? kafir. Selama tidak termasuk dalam kufur besar ataupun syirik besar. Demikian pula Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, eh pada ayat-ayat sebelumnya Allah mengatakan apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun apakah penduduk negeri itu merasa aman dengan datangnya azab Allah ketika malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur ini adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban mengapa mereka merasa aman padahal sudah banyak kisah-kisah yang Allah tunjukkan kepada mereka yang Allah kabarkan kepada mereka bagaimana Allah memberikan azab yang datang tiba-tiba kepada kaum-kaum sebelum mereka. Apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'tuna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari datangnya azab Allah ketika pagi hari sedangkan mereka dalam keadaan bermain-main. Kemudian Allah mengatakan fala ya'man apa makra apa makra allah, fala ya'manu allah ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah, dari azab Allah? Yang tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka seorang hamba harus betul-betul memiliki perasaan al-khawf wa roja yang sudah sering kita sampaikan di antara al-akhid al-sunnah wal jamaah yaitu harus seorang itu punya perasaan roja wal khawf rasa berharap mengharapkan rahmat Allah mengharapkan pahala di sisi Allah ketika beramal soleh dan juga apa diringi dengan perasaan al khawf rasa takut akan azab Allah subhanahu wa taala ya kita tidak bisa menjamin diri kita akan selamat dari siksa atau adab Allah di dunia maupun di akhirat. Kita hanya apa bisa berharap dan kita bisa apa memiliki perasaan al khawf yang mana dua perasaan ini seperti kata pak ulama dua ekor sayap burung yang tidak akan mungkin seekor burung itu bisa terbang dengan baik kecuali dengan kedua sayap tersebut yaitu perasaan khawf yang mana dengan perasaan khawf ini seorang hamba akan menjauhkan diri dari maksiat dan perasaan arroja yang dengannya dia akan jauh daripada keputusasaan. Harus ada dua tersebut. Ketika seorang hamba melangkah dalam kehidupannya di dunia yang fana ini. Demikian pula ketika beribadah harus ada khauf wal roja. Ketika dia bertakwa kepada Allah harus ada roja wal khauf. Seperti yang didefinisikan oleh seorang ulama tabi'in, Talak bin Habib. Ketika mendefinisikan arti takwa, beliau mengatakan antak mala bi ala nurin min Allah tarjusawab Allah. Takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka maksiat Allah ala nurin min Allah takhaf Allah. Takwa adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya Allah dalam rangka takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tidak boleh dia putus asa dari rahmat Allah dan tidak boleh dia selalu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala wasabil ahlil haqqi wasatun bainahuma. Adapun jalannya orang-orang yang di atas kebenaran itu pertengahan di antara keduanya. Dan ini merupakan ciri al-Islam, ciri al Sunnah wal jamaah, yaitu selalu pertengahan. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri tidak al-maghdubi alaihim waladhdallin, tidak mengikuti jalannya orang-orang Yahudi yang maghdub, yang dimurkai dan juga bukan jalannya orang-orang abdulin yang tersesat. Namun pertengahan. Ini adalah asratul mustaqim. Ini adalah al-Islam. Ini adalah jalannya al-sunnah wal jamaah. Selalu pertengahan dalam berbagai permasalahan. Di antaranya masalah al-khawf war roja. Itu selalu pertengahan. Tidak mengambil rasa berharap tok, dan juga tidak hanya mengambil rasa khauf saja. Namun apa? Menggabungkan keduanya. Fayajib alal abad an yajma' al khafi min makrillah wa raja' fi rahmatihi li nafsihi wa li Maka wajib bagi seorang hamba untuk menggabungkan antara perasaan takut dari azab Allah di dunia maupun di akhirat dan sekaligus mengambil juga ar-raja berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Harus ada al-khafu war roja. Kalau tidak, mengambil kedua-duanya, bisa jadi ia terjatuh ke dalam jurang. Meremehkan dosa, ataupun keterputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bagaimanapun amal ibadah yang kita lakukan, tidak boleh kita mengatakan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun ibadah yang kita lakukan tidak bisa menjamin kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin yudkhilu amalu al-jannah." Tidaklah salah seorang di antara kalian itu dimasukkan surga dikarenakan amal ibadahnya. Ketika para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Rasul mengatakan, "Begitu pula dengan aku. Illa an yataghammadi Allah bi rahmatihi." Akan tapi Allah yang apa meliputiku dengan rahmatnya. Seorang hamba bisa masuk surga dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan kita merasa suci, jangan kita merasa bahwa saya dengan ibadah yang kita lakukan pasti kita masuk surga, menjadi penghuni surga. Tidak bisa ada yang bisa menjamin kita. Kita hanya apa bisa mengharap semoga Allah memberikan kepada kita rahmatnya di dunia maupun di akhirat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya ketika masuk ke dalam surganya kelak. Demikian pula tidak boleh dia apa? Terus rasa takut. Nih jangan-jangan amal saya tidak diterima, jangan-jangan saya bukan penghuni surga. Nanti akan jatuh ke dalam keterputusan. Tidak boleh apa? Terlalu berlebihan. Boleh kita apa? Takut. Namun apa harus ketika itu juga diringi dengan arroja. Mengharap rahmat Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah berfirman tentang ciri orang-orang yang bertakwa, amman huwa qanitun ana alladzi sajida wa qa'ima yahzarul akhirah wa yajur rahmat rabbih. Apakah sama orang-orang yang berdiri pada malam hari untuk dia salat malam, dia sujud dan rukuk, qa'iman, berdiri untuk sujud untuk salat malam kemudian yahju rahmat rabbih. Dia mengharapkan rahmat dari Allah dan takut akan hari al-akhirah. Kemudian juga dikatakan ulama ulama al-sunnah wal jamaah kata mereka man abadallaha firraja'i fafat fahuwa murjiyun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya bermodalkan ar-raja, berharap saja, maka dia termasuk kelompok al-murji'ah, yaitu kelompok yang mengatakan bahwasanya dosa itu tidak mempengaruhi al-iman iman itu akan tetap stabil meskipun banyak orang itu berbuat dosa dan maksiat. Ini adalah kelompok yang sesat. Bahwasanya mereka tidak apa? Memiliki rasa takut yang ada apa? Rasa berharap saja. Ini adalah kelompok murjiah. Kemudian kata para ulama juga, man abadallaha bil khafi faqat fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia adalah kelompok al-khawarij. Rasa takutnya lebih dibandingkan rojaknya. Man abadallaha bil mahabbah faqat fahuwa zindiq. Dan barang siapa beribadah kepada Allah. Hanya bermodalkan rasa cinta saja. Maka ini adalah zindiq. Dan ini adalah sinonimnya dengan asufi. Karena sufi apa? Ibadahnya hanya bermodalkan mahabbah. Tidak ada takut, tidak berharap. Tidak berharap pada surga, tidak mengharapkan, tidak takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, "Wa man abadallaha bil hubbi wal khawfi wal raja' fahuwa mu'minun muwahid. Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, dengan rasa harap dan dengan rasa takut, maka dia adalah seorang mukmin, seorang yang bertauhid yang sejati. Sekali lagi, ini diantara akidah atau prinsip oleh sunnah wal jamaah bahwa seorang hamba harus memiliki dua hal tersebut ar-raja wal khawf ketika beribadah, ketika dia melangkah dalam kehidupan yang fana ini. Kemudian yang poin 61, wal mu'minu la yakhruju minal imani illa binaqidin. Seorang mukmin tidak bisa dia keluar dari iman sampai dia melakukan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua dosa itu merupakan pembatal keimanan. Mungkin bisa dia mengurangi keimanan, namun iman tidak akan mungkin bisa batal, tidak akan mungkin dia bisa keluar daripada keimanan sampai dia melakukan salah satu daripada pembatal-pembatal keimanan. Contohnya di sini dikatakan ka'an yajhada wa yunkira syai'an min masail iman alati la yatahaqqaqu imanu biduniha. Seperti misalnya dia mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau mengingkari dari permasalahan-permasalahan keimanan yang dengan hal itulah iman itu bisa berdiri tegak. Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menyatakan bahwasanya ada 10 poin, ada 10 perbuatan yang bisa membatalkan keislaman atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Di antaranya asyirku billah, syirik besar. Kemudian juga tawasul kepada orang yang telah meninggal dunia. Di antaranya juga memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antaranya me, apa namanya, memerangi kaum muslimin dengan dia membantu kaum kaum kafir. Dia membantu kaum kafir dengan hatinya, dengan sukarela dia membantu orang kafir untuk memerangi kaum kaum muslimin. Dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya tentang pembatal-pembatal keislaman. Di sini juga menunjukkan bahwasanya ada perbuatan-perbuatan yang terkadang bisa mengeluarkan orang dari al-Islam. Dan ini pula yang harus kita apa? Takuti. Harus kita punya perasaan apa? Al-khawf. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Karena siapa yang bisa menjamin diri kita bisa istiqomah di atas akidah yang benar ini? Hati manusia apa? Selalu berbolak-balik kullu qulubi bini Adam baina usbaini min ashabir rahmah yuqallibu kaifa yasha. Bahwa setiap hati manusia ada di antara dua jemari Allah. Dialah yang membolak-balikannya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dini. kau kita Al-Khalil atau Khalilullah Ibrahim alaihissalam takut jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam kemurtadan. Dan seraya beliau berdoa, beri wa bani anakku dan asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Maka kalau kita mengetahui ada perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan atau keyakinan-keyakinan yang bisa membatalkan keimanan seseorang, harus kita punya perasaan al-khawf. Dan juga harus kita iringi dengan ar raja yaitu dengan kita mengharapkan semoga Allah selalu memberikan keistiqoman kepada kita. Ini adalah prinsip seorang hamba ketika dia menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini. Fayankudu bidzalik ikraruhu al-awwal. Terkadang perbuatan-perbuatan tersebut bisa membatalkan keislamannya atau kalimat syahadatnya. Kalau dia misalnya menyembah kuburan keramat, dia minta-minta kepada wali yang telah mati, maka itu berarti dia telah membatalkan keislamannya. Dia memperawa agama Allah. Ini juga apa? Merupakan salah satu pembatal al-Islam. Mungkin terkadang orang itu tidak menyadarinya kalau dia telah jatuh ke dalam al-istihza binti memperoleh agama Allah. Sedangkan Allah berfirman, "Kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tahtazi'un." La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya, kalian saling memperolok? La ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Kalian telah kufur setelah al-iman. Maka bagi seorang hamba harus berhati-hati ketika berbuat, berkata ataupun berkeyakinan. Wa dzalika raddun al khawarij alladziina qalu bi takfiri murtaqibil kabirah. Ucapan Imam Tahawi tadi ini membantah kelompok Al-Khawarij, membantah kelompok Khawarij yang sekarang lebih identik dengan kelompok teroris ya. Ini dikarenakan kelompok Khawarij memiliki keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Padahal apa? Tidak semua dosa besar mengeluarkan manusia dari al-Islam. Kalau misalnya masalah apa? Orang itu mencuri. Dosa besar. Kalau dia keluar dari Islam, tidak perlu dipotong tangannya. Yang perlu apa? Dipotong lehernya. Karena Rasul mengatakan, Man baddala dina ufaktulu. Barang siapa yang murtad dari Islam, maka bunuhlah dia. Ini terutama yang melakukan adalah penguasa kaum muslimin. Tidak perlu dipotong tangannya, potong lehernya. Karena apa? Dia murtad. Kalau seandainya apa? Mencuri itu termasuk murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang berzina sebelum dia menikah. Maka apa? Dia dicambuk. Kalau seandainya itu perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam tidak perlu dicampur, dipotong lehernya, dibunuh. Ini adalah pandang kepada kelompok Al-Khawarij yang mereka mudah mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kalau dahulu ciri mereka seperti itu, kalau sekarang mereka lebih identik untuk apa? Mengkafirkan para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Intinya sama. Ini kata para ulama ada perinciannya. Namun kata mereka tidak. Yang tidak berhukum dengan Allah bisa keluar dari al-Islam. Demikian pula ucapan Imam Tuhawi tadi membantah wa alal mu'tazilah, membantah kelompok mu'tazilah alladzina qalu bintiqali minal iman ila manzilatin bainal manzilatain. Kelompok Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, kafir. Adapun kelompok Mu'tazilah, mereka punya istilah sendiri. Orang tersebut tidak kafir, tidak muslim, namun apa? Ada di antara suatu kedudukan, di antara kedudukan, kedudukan tersebut. Ini akidahnya orang yang kebingungan, ya, tidak punya prinsip, eh pintar nggak mukmin, nggak kafir. Di mana? Di tengah-tengah. Apa itu? Wallahu a'lam apa namanya. Itu perkataan kelompok al-mu'tazilah. Adapun ahli sunnah mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu dikatakan orang itu masih mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Atau dikatakan dia mukmin namun kurang apa? keimanannya. Jelas dia mukmin masih, cuma apa? Tidak sempurna keimanannya. Adapun kelompok Mu'tazilah mengatakan tidak, tidak punya nama kafir, nggak punya nama apa? Muslim. Ini kasih punya susah. Ya, apa identitasnya? Tidak beragama, tidak benar juga. Bani muslim asin bidambi hatta yatuba minhu. Orang muslim ketika dia berbuat dosa dikatakan dia orang berbuat maksiat meskipun dia tetap dikatakan sebagai seorang muslim sampai dia bertobat dari dosa tersebut. Yang kusmi imani di maksiati Ahlu sunnah mengatakan orang itu dikatakan muslim atau mukmin namun imannya berkurang karena kemaksiatannya. Wala yartasi anhu ismul iman bil kuliah. Keimanan yang dia miliki tidak keluar dari dirinya kalau dia hanya berbuat dosa besar tadi. Illa bidihabi kulli. Kecuali apa kalau sudah berbuat perbuatan yang bisa membatalkan seluruh keimanannya atau mengeluarkan akar keimanannya seperti kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya kita sudah mempelajari bahwasanya al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya iman itu ada lebih 72 atau lebih daripada 70 cabangnya. Yang paling tinggi kau la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah ini yang paling tinggi. Nah, kalau ini yang sudah hilang, maka bisa hilang keimanan tersebut. Namun, kata Rasulullah SAW, wa adnaha imatatul ada historis. Cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari dari jalan. Nah, kalau cabang iman seperti ini hilang, tidak dikatakan orang itu apa? Kafir. Orang itu ketika lewat di jalan, ada pecahan beling, ada kulit pisang, tidak disingkirkan. Apakah orang itu keluar dari iman? Tidak. Ya, tidak semua cabang keimanan mengeluarkan dari Islam. Namun ada yang mengeluarkan dari Islam kalau dia masih dekat dengan apa? syubah la ilaha illallah. Cabang kalimat tauhid la ilaha illallah. Walaysa bidhabi ba'dihi fa inal iman yataba'adu. Iman itu menurut al-sunnah itu ber, bercabang. Ini berlainan dengan kelompok al-khawarij. Kelompok al-khawarij mengatakan iman tidak bercabang. Maka kalau satu hilang, hilang semuanya. Al-sunnah tidak. Sebagaimana tadi Rasul mengatakan iman itu memiliki tujuh puluh lebih cabangnya. Artinya bercabang. Kalau satu hilang, tidak mesti apa harus. Jadi misalnya pohon ya. Ini di oleh Salam iman itu seperti seperti pohon. Dan juga para ulama ketika menjelaskan masa iman seperti apa? Seperti pohon. Pohon itu ada ranting-rantingnya, ada cabang-cabangnya, ada akarnya, ada batangnya. Apakah kalau satu daun berguguran itu semua pohon tumbang? Ya tidak. Namun kalau akarnya ini yang sudah rapuh, akarnya sudah rusak, maka pohon itu bisa jatuh. Demikian pula dengan al-iman. Kalau salah satu cabangnya yang dia merupakan akar dari pohon tersebut yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah itu hancur itu rusak maka rusak pula pohon tersebut. Ini yang dimisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman itu bercabang jika salah satu cabangnya hilang tidak mesti orang itu apa bisa keluar dari al-iman. Namun dikatakan orang itu naqisul iman, kurang keimanannya. Kemudian poin yang ke-62 tentang ucapan Imam Tuhawi ketika mendefinisikan arti al-iman. Imam Tuhawi tadi mengatakan al iwal imanu huwa ikraru bilisan. Iman itu hanyalah ikrar dengan lisan. Wa tasdiqu bil janan dan membenarkan dengan dengan hati. Kata pensara di sini hada khata wahada hada Ini adalah ucapan yang salah. Dan dari sini kita katakan bahwasanya bagaimanapun ketinggian ilmu seseorang atau seorang ulama tidak bisa dia selalu benar. Pasti suatu saat akan tergelincir, akan jatuh ke dalam kekhilafan. Ini saja para ulama, ya apalagi kita maka apa? Ambil yang sesuai dengan dalil, tinggalkan yang menyelisihi ad-dalil. Dan ini adalah metode al-sunnah wal jamaah. Tidak ta'asub, tidak fanatik, buta kepada siapapun orangnya. Kepada seorang ustaz, kepada seorang syekh, kepada seorang al-alim. Karena bagaimanapun keilmuannya, namanya manusia pasti salah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kudu Bani Adam kata ambil yang sesuai dengan kebenaran yang salah kita katakan salah meskipun harus kita apa tetap menghormati kalau memang dia masih dalam kategori ahli sunnati wal jamaah. Kata pencara di sini bahwa sang Imam atau Hawi di sini salah dalam mendefinisikan al-iman. Karena apa? Al-iman itu harus terangkai dari tiga perkara. Yaitu kaulun bilisa ucapan dengan lisan. Kaulun bil atau kaulun bilisan, isti kaulun bil keyakinan dalam hati, wa amalun bil arkan yaitu amal perbuatan. Sedangkan Imam Tahawi hanya mencukupkan dua saja. Yaitu ucapan di lisan, keyakinan dalam hati. Kurang apa? Al-amal. Amal perbuatan. Ini adalah salah satu di antara akidah kelompok murjiah. Dan beliau jatuh ke dalamnya dikarenakan beliau ini ikut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan juga Abu Hanifah keliru dalam hal ini juga. Meskipun beliau sekali lagi adalah seorang imam dari imam-imam al-sunnah, namun beliau memiliki beberapa kesalahan yang perlu untuk kita apa meluruskannya namun tetap kita menghormati beliau sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah karena kebaikan beliau lebih baik daripada kesalahannya dan beliau sebetulnya di atas metode ahli sunnah wal jamaah namun manusia tidak ada yang maksum suci dari kesalahan wahada khata kata lima kata Syekh eh, Muhammad bin Abdurrahman al di sini ucapan Imam Tahawi itu salah ketika mendefinisikan al-iman. Fa'inal haqqa alladhi alai ahlu sunnati wa jamahirul ulama Anal al-imana tasdikun bil janan ay al-qalb wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan ay al-jawari. Karena yang benar yang merupakan prinsip al-sunnah wal jamaah dan juga jumhur para ulama bahwasanya iman itu adalah pembenaran dalam hati mengikrarkan dengan lisan dan amalun bil arkan mengamalkan dengan apa? Anggota badan. Ayat al-jawari. Amal termasuk bagian daripada al-iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan tentang masalah as salah Allah berfirman tentang masalah perubahan kiblat. Ketika terjadi perubahan kiblat, para sahabat menanyakan tentang bagaimana nasib saudara-saudara mereka yang dahulunya menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina apakah salat mereka diterima? Maka Allah mengatakan, Innallaha la yudi'u imanakum. Bahwasanya Allah tidak menyia iman kalian. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud iman di situ adalah as salat Ini menunjukkan bahwasanya salat yang merupakan amal perbuatan anggota badan itu bagian daripada al-iman. Tidak sempurna iman tanpa apa? al-amal. Makanya selalu Allah menggandengkan antara apa? Al-amal al-iman dengan al-amal as-salih. Illa amanu wa amilu as-salihat. Demikian pula Rasul SAW dalam hari batul Iman tadi, masa cabang keimanan, Rasul mengatakan iman itu tersusun dari tujuh lebih cabangnya. Yang paling tinggi ada ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini merupakan apa? al-amal. Rasul masukkan dalam kategori apa? Cabang keimanan. Berarti apa? Harus dalam definisi keimanan dikatakan amal termasuk bagian daripada al-iman. Makanya apa? Kita katakan salah terhadap ucapan yang tahu itu karena ucapan yang tahu menyelisih an Makanya al-sunnah mengatakan bahwasanya al-haqqu ahqqu an yutaba. Kebenaran itu lebih layak untuk apa? diikuti. Kita cinta kepada para ulama, cuma kebenaran lebih kita cintai daripada mereka. Kalau apa? Jatuh ke dalam kesalahan. Bukan berarti kalau kita menyenangkan mereka, kita tidak cinta kepada mereka. Tidak. Ya, kita cinta kepada mereka, namun al-haq, kebenaran lebih kita cintai. Wahadam min ahli sunnati wal jamaah. Ini termasuk usul prinsip ahli sunnah wal jamaah wal adillatu ala anal amal minal iman la tuhsa minal kitabi wa sunnah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya amal itu bagian daripada iman ini sangat amat banyak, tidak bisa dihitung. Baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ya sebagainya sudah kita sampaikan tadi. Wayan bani ala dzalik inda al-sunnah anal iman yazid wa yanqus. Dari definisi itulah al-sunnah juga menyimpulkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena apa? Kemaksiatan. Karena apa? Amal bagian daripada iman. Kalau amal orang itu kurang, berarti kurang pula imannya. Namun kalau sempurna keimanannya, berarti orang itu telah banyak mengamalkan al-amal. Seperti tadi, bahwasanya iman tersusun dari 70 lebih cabangnya. Kalau orang itu sudah melaksanakan cabang-cabang tersebut, maka sempurna imannya. Jika kurang, berkurang pula keimanannya. Tidak sempurna. Maka bagi seorang hamba harus betul-betul perhatikan apakah telah banyak dia lakukan cabang-cabang iman itu ataukah ataukah tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bertambah bertambahnya iman fa ammal ladina amanu fazadathum imanan wahum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah keimanan mereka dan mereka pun apa? Bergembira. Demikian pula firman Allah yang lain, jadu imanan ma'a imanihim. Agar bertambah keimanan mereka bersama iman mereka yang sudah ada. Wa yazidullahu alladziina huda. Dan Allah menambahkan kepada mereka al-huda petunjuk, artinya keimanan Kata para ulama, ayat-ayat yang mengenai bertambahnya keimanan ini, ini sekaligus juga merupakan dalil tentang berkurangnya al-iman. Secara nas memang tidak ada kata-kata iman itu berkurang karena maksiat. Yang ada kebanyakan tentang masalah bertambahnya iman dengan orang itu beramal as Maka kata para ulama, seperti diantaranya kalau nggak salah Sufyan bin Uyainah mengatakan setiap dalil yang menunjukkan akan bertambahnya keimanan itu secara langsung atau secara tidak langsung juga menunjukkan akan berkurangnya apa? keimanan. Karena sesuatu itu ketika menerima tambahan pasti juga juga menerima apa? pengurangan. Seperti contohnya gelas biasanya ada airnya. Ya, kalau dia bisa menerima penambahan pasti dia juga menerima apa? pengurangan. Demikian pula al-iman. Kalau dia bisa bertambah otomatis dia juga apa? bisa berkurang walau kanatil amal ghairu dakhiratin fi ismil iman lastawa jamu fil iman seandainya amal itu bukan termasuk bagian daripada iman maka semua manusia akan sama dalam keimanannya al barru wal fajir baik yang ah, yang baik ataupun yang fajir yang jahat karena apa tidak mempengaruhi dosanya keimanannya tidak mempengaruhi orang yang taat keimanannya maka ini tidaklah benar sama sekali justru amal itu apa mempengaruhi al iman, Dan itu yang selalu kita merasakannya. Ini yang merupakan dalil fitrah. Kalau kita bertambah keimanannya berarti ada amal soleh yang kita apa? Lakukan. Kalau misalnya bulan Ramadan, itu insya Allah lebih meningkat iman kita dibandingkan bulan yang sebelumnya atau mungkin yang setelahnya. Kita bagaimana rajinnya melaksanakan apa namanya keratul Quran misalnya. Mungkin sebelumnya tidak seperti itu. Karena apa? Pada bulan Ramadan kita berpuasa yang merupakan amal soleh. Kita sholat tarawih yang merupakan amal soleh. pertama terus iman kita. Rajin kita banyak beribadah ketika bulan Ramadan. Namun setelah itu berkurang sedikit demi sedikit. Namun apa? Itulah al-iman. Yazid wa yangkus. Jangankan kita, para sahabat juga demikian. Yang merupakan khairul kurun. Sebaik-baik apa? Manusia, generasi umat ini. Mereka pun terkadang mengatakan kepada sebagian yang lain, Ta'alau nu'min sa'ata. Kemarilah wahai para sahabatku, kita memperbaharui iman sejenak. Ini para sahabat seperti itu. Oleh karena itulah, di antara cara untuk kita menambah keimanan, yaitu dengan kita rajin datang kepada majlis-majlis al-ilmu. Bagaimanapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah kita jauh daripada majlis ilmu. Salah kalau kita mengatakan, wah saya ini kok banyak dosa tidak layak saya duduk di majelis ilmu tidak. Justru harus tetap, tetap eh, bagaimanapun kita harus tetap duduk di lingkungan keimanan. Agar apa? Kita tidak terlalu jauh daripada al-ma'siyah atau tidak terlalu jauh daripada keimanan. Eh, kalau kita keluar dari majelis ilmu, datang banyak godaan, syahwat ampun syubhat. Nah, kalau kita datang, bertambah iman kita, bertambah ilmu kita, bisa mah, ya, menfilter asyubhat dan juga asyahwat. Maka selalu kita nasihatkan kepada teman-teman untuk jangan sampai jauh daripada majelis ilmu. Bagaimanapun kesibukan kita, bagaimanapun ya kemaksiatan yang kita lakukan, jangan jauh-jauh dari majelis alim dengan kita dibacakan ayat Al-Quran, dengan kita duduk dengan para as teman-teman yang baik, insya Allah mempengaruhi iman kita. Karena iman yazid wa apalagi pada zaman sekarang ini. Kata beliau di sini juga wal muti wal arti. Seandainya amal bukan bagian dari iman, akan sama orang yang taat dengan orang yang berbuat maksiat. Madamu qad aqarru bil khaliq wa uluhiyati wa umul iman al ukhra wa saddaqu biha. Selama mereka masih mengikrarkan Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai sembahannya dan masalah-masalah iman yang lainnya. Artinya kalau hanya sekedar pembenaran dengan hati, ucapan dengan lisan, tanpa amal perbuatan mungkin tidak ada bedanya antara orang yang berbuat maksiat dengan yang berbuat ketaatan. Gara anna hada minal usul fasidah. Namun, ucapan yang mengatakan amal bukan bagian dari iman, ini merupakan prinsip yang sangat salah atau prinsip yang batil. Wal haqqu huwa ma dzakarnahu mimma dzaba ila ahlussunnati wal jamaah. Yang benar adalah apa yang kita sampaikan tadi yang termasuk ucapan al-sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu adalah ucapan di lisan, kemudian keyakinan dalam hati, dan perbuatan anggota anggota badan. Jadi merupakan ijma'nya al-sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Pernah beliau mengatakan, Lakitu aksara min al-firajin bil ansari min al ulama. Fama ra'itu ahlan minhum yaktalifu. Fi anal imana qawlan wa amalan yazidu wa yankus. Imam Bukhari pernah mengatakan, aku pernah bertemu dengan lebih dari seribu para ulama di seluruh penjuru negeri. Kemudian beliau sebutkan dari Madinah, Basra dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak pernah menjumpai seorang pun dari mereka mengatakan atau berselisih bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang dan iman adalah ucapan dan perbuatan. Maksudnya ucapan itu adalah ucapan hati dan ucapan alisan. Intinya amal bagian daripada aliman. Ini yang dikatakan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bahwasanya ulama sepakat bahwasanya al-iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dari lisan, dan amalan anggota badan. Maka barang siapa yang menyelisihi ucapan ini, maka dia telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi ijma'nya al-sunnati wal jamaah. Kemudian al-khulafah, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi, dan juga yang sebelumnya, la yajuzu taksiru muslimin bidammin malam yastahillahu. Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim dikarenakan dosa selama orang itu tidak menghalalkan dosa tersebut. Tidak meyakini bahwa dosa itu apa? Halal. Maka apa? Orang itu bisa kafir kalau dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Contoh misalnya kelompok tasawuf ya yang sudah sampai ke tingkatan makrifat misalnya. yang sampai tingkatan tinggi, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada lagi ataklif, yaitu kewajiban ataupun larangan. Semuanya halal bagi mereka. Halal minum khamr halal, maka orang itu bisa apa? Kufur dari al-Islam karena menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'asi tungkisul iman. Adapun kemaksiatan ini hanya sekedar bisa mengurangi keimanan, tidak mengeluarkannya dari al-iman wa ta'arrad lil iqab atau wa tu'rid lil iqab dan orang tersebut berhak mendapatkan siksa di dunia maupun di akhirat wala nashhadu li muslimin bi jannatin wala narin jazman illa man sabata lahu dzalik demikian pula di antara pembahasan yang kemarin kita bahas bahwasanya kita tidak boleh menfonis seorang muslim masuk surga ataupun masuk neraka kecuali kalau memang ada dalil khusus tentangnya Abu Lahab di neraka, Abu Talib di neraka, kedua orang tua Rasul di neraka. Itu wajib kita yakini. Amr bin Luhai, pelopornya kesirikan di Jaziratul Arab, itu masuk neraka. Kita wajib meyakini seperti itu. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, wajib kita yakini. Dan sebagai sahabat yang jelas-jelas, di situ Rasulullah SAW mencantumkan nama-namanya. Adapun orang Muslim, meskipun banyak amal ibadahnya, kita lihat dia orang yang soleh dari awal dia balik sampai dia meninggal dunia tetap dalam keadaan ketaatan tidak boleh kita memfonis masuk surga kita hanya bisa berdoa semoga dia masuk surga namun memastikan tidak dibolehkan karena ini masalah al ghaib demikian pula sebaliknya kalau orang itu kita lihat dari awal dia hidup dari dia balik sampai dia tua kemudian mati dalam keadaan kemaksiatan ataupun dalam keadaan kebid'ahan tidak boleh kita mengatakan orang itu mati dalam keadaan kafir dan seterusnya atau masuk masuk neraka karena ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa? Orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang kita tidak mengetahui. Yang itu apa? Bisa menghapuskan dosa-dosanya. Inal hasanat yuzhibna asaya. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Wal amnu wal iyatu mimma yukhrijani minal millah. Bahwasanya perasaan merasa aman atau merasa aman dari adab Allah, kemudian putus asa dari rahmat Allah, ini diantara yang bisa mengeluarkan daripada agama kama ana ismal iman la yattasi illa bitika binaqidin lahu sebagaimana iman tidak akan mungkin hilang kecuali dengan orang itu melakukan pembatal-pembatal keimanan. Adapun definisi iman adalah tasdikun bil janan wa qaulun bil lisan wa amal bil akal Membenarkan dengan keyakinan atau membenarkan dengan hati mengucapkan dengan lisan dan melakukan perbuatan dengan anggota badan. Ini adalah prinsip ahli sunnati wal jamaah yang mana Imam atau tahawi rahimahullah salah dalam masalah ini. Namun beliau kita tetap katakan sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun bagaimanapun ketinggian ilmu seseorang pasti ada suatu ucapan atau perbuatan yang mungkin dia tergelincir di dalamnya. Ya mungkin ada pertanyaan sebelum mungkin kita lanjutkan. Permasalahan ini pernah kita tanyakan kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan beliau menjawab meskipun dia orang non-muslim. Masalah ponis orang itu masuk neraka tidak bisa. Karena bisa jadi apa? Ketika dia meninggal dunia dia mengucapkan syahadat kita nggak tahu. Atau sebelumnya dia masih Islam kita nggak tahu. Seperti contohnya siapa? E, Raja Najasyi yang dia ketika hidup di Ethiopia, di Habasha masuk Islam. Namun kaumnya tidak ada yang mengetahui. Karena apa kalau dia tahu, dia ketahui masuk Islam, dia akan dilengsarkan. Maka Syekhul Islam Temia mengatakan, Raja Najasyi ini masuk Islam, dia tidak pernah melakukan hukum Allah, tidak pernah dia salat atau puasa, karena apa? Takut diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Namun ketika meninggal dunia, Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW untuk mensolati beliau. Salat al-ghaib. Bisa jadi apa orang itu seperti itu. Karena mungkin di keluarganya takut untuk dia apa? Dikucilkan dan sebagainya meskipun dia mungkin mengucapkan kalimat syahadat. Namun khawatir dikucilkan, dia pun kelihatannya masih apa? Non muslim padahal dia sudah masuk Islam. Makanya urusan fonis menfonis di neraka atau surga itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada nas yang jelas tentang itu person-personnya. Adapun secara umum kita katakan orang kafir di neraka. juga person-personnya ini yang bermasalah. Karena mungkin sekali lagi tadi kita nggak tahu orang ini bisa jadi apa sudah masuk Islam. Kita nggak tahu. Dia menyembunyikan keimanannya. Maka cukup kita mengatakan secara umum saja orang kafir di neraka, orang muslim di surga. Namun person-personnya selama tidak ada nas yang khusus tentangnya, tidak boleh kita apa membicarakan masalah tersebut. Wallahu Seperti yang juga disampaikan Rasul SAW dalam hadis Bukhari inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ya, hatta ma yakuna baina wa baina ila zira fa yasbiqu al kitab fa ya'malu bi amali al jannah fa yadkhulaha berapa banyak orang-orang yang pada waktu awal hidupnya dia berbuat sebagaimana perbuatan penghuni api neraka sampai antara dia dengan neraka hanya selangkah saja namun takdir mendahulunya dia mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni surga dia pun masuk ke dalam surga siapa tahu apakah kita ya, memperhatikan orang tersebut ya 24 jam kan tidak bisa jadi apa suatu saat ya masih Islam kita nggak tahu maka sekali lagi urusan polis memfonis surga neraka ini bukan di tangan kita namun kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ini merupakan salah satu keadilan ahli sunnah wal jamaah contoh misalnya banyak para ulama-ulama ahli sunnah mentahdir atau mengingat memperingatkan umat dari dai-dai penyesat. Namun mereka tidak pernah memfonis orang itu masuk ke dalam ahli neraka. Karena ini masalah tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa sebagai mereka didoakan rahimahullah. Eh, seperti misalnya Said Kutub yang merupakan kalau kita bisa istilahkan bapak teroris abad ini. Karena dia memiliki apa pemikiran teroris, memiliki pemikiran takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Dan ini buku-bukunya banyak diadopsi oleh para teroris yang ada sekarang ini. Setiap teroris yang ada sekarang ini pasti dia apa? Atau kebanyakan membaca dan pelajari pemikirannya. Sehingga apa? Orang tersebut jatuh ke dalam terorisme dan seterusnya. Namun para ulama tetap mendoakan dia rahimahullah. Head Kutub rahimahullah, tidak ada masalah. Tetap apa? Disampaikan kesalahan-kesalahannya, namun juga orang doakan. Karena masalahnya apa? Kita tidak mengurusi antara dia dengan Allah swt Itu urusan Allah. Ya, mungkin bisa jadi dia masuk surga, kita nggak tahu karena mungkin dia punya banyak ke kebaikan. Yang penting sekarang pemikirannya kita apa? Sampai ke ini pemikiran sesat, ini orangnya dulunya sesat. Urusan akhirat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Urusan akhirat bukan urusan kita. Yang urusan kita ketika di dunia. Pemikiran-pemikirannya sesat, pemikiran-pemikirannya salah, baru kita apa? Peringatkan umat dari pemikiran-pemikiran tersebut. Adapun orangnya itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ada yang ingin tanyakan? Iya. Iya, sama juga secara ya secara nas karena memang tidak ada tidak bisa kita menfonis orang itu masuk dalam neraka. Sekarang apa faedahnya? Apa faedahnya kalau kita fonis dia masuk neraka? Iya itu ya. Makanya min saya saya kita namanya nih. daripada kita salah ucap sebagai diam. Apalagi jelas nggak ada apa? Nggak ada nasnya. Coba kita mengatakan dia orang kafir. Adapun nanti dia akhirat, eh, dia masuk neraka atau tidak, ini bukan urusan urusan kita. Meskipun secara umum kita katakan orang kafir kekal di dalam api neraka. Sebagaimana orang muslim, dia kekal dalam surga. Cuma terkadang ada seorang muslim yang keluar dari Islam murtad dengan dia berbuat kesyirikan dan sebagainya. Namun kita nggak bisa memfonisnya masuk neraka atau masuk surga. Nahnu nahkum bidzahir kata para ulama, kita hanya menghukumi manusia di dunia ini sesuai dengan dohirnya. Di dunia saja kita hukumi. Adapun di akhirat ini tidak bisa kita menghukumi kecuali kalau ada dalil yang yang jelas. wallah taala. Ini yang ya saya ketahui. Ya ada lagi nanya kan? pertama, kita harus mengetahui orang itu tidak akan menggunakan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW pernah melarang untuk dibawanya Al-Quran ke negeri orang kafir. Di antara tujuannya agar jangan sampai Al-Quran itu dihinakan. Kalau memang orang itu ada tanda-tanda atau ingin mencari kebenaran, kita kasih terjemah misalnya, maka insya Allah tidak ada masalah. Ya cuma saya lagi harus kita betul-betul mengetahui, jangan sampai Al-Quran tersebut jatuh ke dalam ke tangan mereka lalu dihinakan. Nah. Ada lagi yang tanyakan? Iya, ini insya Allah sudah pernah kita sampaikan di pengajian alamin, yaitu bolehkah seorang muslim melaknat, artinya mendoakan dengan laknat untuk orang-orang yang menyesatkan umat, yang rejil. Maka pendapat yang roje memang ada banyak oh ya ungkapan para ulama atau khilaf pada para ulama, cuma yang roje yang kuat, yang saya yakini dibolehkan. Karena banyak contoh daripada ulama salaf yang mereka melaknat para penyesat umat. Di antaranya ucapan ulama salaf, insyaallah Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan semoga laknat Allah kepada Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid adalah tokoh Mu'tazilah yang kurang lebih sama dengan kelompok Jil. Karena Jil adalah kelompok Mu'tazilah pada saat sekarang ini di negeri kita, yaitu yang suka menuhankan akal. Maka dibolehkan Cuma sekarang masalahnya hal tersebut yaitu manfaatnya apa? Gitu kan? Kalau kita di misalnya orang-orang yang awam yang mungkin sangat istilahnya tidak suka dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, untuk apa kita ucapkan? Atau mungkin nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian ya mengucapkan seperti itu untuk apa manfaatnya? Adapun para ulama ketika mengatakan seperti itu memang manfaatnya untuk mentahdir umat. Jadi ya kita harus tahu sikonnya. Wallahu taala. Namun intinya dibolehkan. Itu yang pendapat yang saya pegang sampai saat ini. Wallahu taala. Selama dia masih muslim, selama masih orang itu tidak bisa kita vonis kafir, boleh kita sholati meskipun boleh kita melaknatnya. Itu waktu waktu apa? Pada waktu dia memang belum bertobat, namun kalau sudah bertobat ya sudah. Makanya kita lihat apa manfaatnya juga, ya kan? Adapun kalau memang bagi para, para tokoh-tokoh agama, selayaknya untuk apa? Tidak mensalati mereka-mereka yang merupakan penyesat umat. Sebagaimana saya SAW dahulu tidak mau mensalati orang yang punya utang atau yang mungkin ada dosa dan seterusnya maka secara asal hukumnya disyariatkan untuk mensolatinya ataupun untuk mengurus jenazahnya selama kita tidak bisa menfonis orang itu murtad dari agama al-Islam. Wallahu taala Ya, kita teruskan sedikit Poin yang ke-63, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Wa jami'u masaha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqqun." Semua yang sahih dari Rasul sallallahu dari permasalahan syariat dan penjelasan beliau semuanya itu hak. Wal imanu wahidun. Iman itu satu kesatuan. Wa ahluhu fi asli sawa dan para pemegang keimanan itu pada asalnya sama derajatnya. Nanti akan disampaikan ini ucapan yang kurang tepat juga karena masih ada permasalahan dengan uh, kaitan dengan definisi iman yang disampaikan oleh Imam Tahawi. Wa bainahum bil khasyati Perbedaan antara mereka itu dengan rasa takut dan ketakwaan. Wa mukhalafatil hawa dan menyisi hawa nafsu. Wa mulazamatil ula dan dia melaksanakan amal as-salih. Wal mu'minuna kullum awliya'ur rahman. Orang yang beriman semuanya adalah wali-wali Allah. Wa akramahum Allah atwa'uhum. Wa akramuhum Allah atwa'uhum. Wa atba'um lil Quran. Yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling taat dan yang mengikuti Al-Quran Kita baca sarahnya yang 63 kullu ma faha an Rasulullah wasallam min syar'i wal bayan li umuri din hadha kullu haqqun. Semua yang sahih dari Rasul sallallahu dari yang berkaitan urusan agama ini, itu semuanya hak. Karena Rasul apa? Wa ma yantiku al hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul berkata dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah meyakini bersama bahwasannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan urusan-urusan yang gaib itu bukan dari diri beliau, itu wahyu dari Allah, bukannya Rasul tahu yang gaib. Demikian pula di antara makna kalimat syahadat la ilaha wa Muhammad Rasulullah yaitu tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah konsekuensi kita mengucapkan syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. hadha kullu haqqun, semua adalah hak sawaan mawar, warada bitawatur atau mawar, warada terikil ahad sama saja baik hadis itu derajatnya mutawatir artinya banyak yang meriwayatkan ataupun hadisnya ahad atau tidak banyak sebagai ulama mengatakan hadis ahad itu maksimal perawinya sembilan ya. lebih dari itu namanya mutawatir ini sebagai pendapat ulama tentang hadis ahad artinya hadis ahad itu sedikit rawinya dibanding dengan hadis mutawatir yang tidak mungkin para perawi-perawinya apa sepakat untuk berdusta. Ahli sunnah mengatakan selama harinya sahih, entah perawinya sedikit atau banyak, itu harus diyakini kebenarannya. Ini membantah sebagian kelompok yang sesat, di antara kelompok Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya hadis ahad yang sedikit perawinya tidak bisa diterima, khususnya dalam masalah misalnya akidah, asma wa dan sebagainya. Ada al sunnah mengatakan selama hari itu sahih maka wajib untuk kita membenarkannya. Contoh misalnya ketika Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal sendiri beliau berdakwah di negeri Yaman. Rasul apa? Mengutus satu orang saja. Seandainya ucapan orang-orang Mu'tazilah itu benar, tidak mungkin Rasul mengutus satu orang untuk mengajarkan apa? Akidah. Seandainya apa tidak dibenarkan hadis ahad tersebut dalam masalah al-aqidah. Namun inilah ulah kelompok yang sesat dan ini mungkin di belakangnya ada orang kafir seperti jin dan seterusnya yang didanai orang-orang kufar, orang-orang Yahudi untuk merongrong al-Islam dari dari dalam, Jadi bahwa pemikiran. Wasul fikri perang pemikiran. Yaitu dengan mengatakan hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai dalil dalam akidah. Maka apa banyak urusan-urusan akidah akan berguguran satu persatu dikarenakan apa? Syubhat seperti ini. Kalau kaum muslimin tidak menyadari bahwasanya Al-Quran dan hadis itu adalah hak meskipun ada di ahad selama itu sahih dari Rasulullah SAW wajib untuk diyakini kebenarannya. Wahada wa madhab al-haq. Ini adalah madhab al-sunnah wal jamaah. Wa kullu man kadaba ala Rasulullah SAW fil hadis fa inna Allah qad fadahahu. Dan juga wajib kita meyakini setiap orang yang berdusta atas nama Rasul SAW dalam masalah urusan hadis, maka sungguh Allah telah menyingkap kedok-kedok mereka. Berapa ribu hadis yang dipaksukan, sebagainya oleh orang-orang kafir untuk menyisipkan hadis tersebut ke dalam hari-hari yang sahih. Namun Allah Subhanahu wa taala